بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصيب منه رواه البخاري وضبط يصاب بفتح الصاد وكسرها من يريد الله به خيرا Siapa orang yang menghendaki Allah terhadapnya kebaikan. Yusuf minhu maka Allah memberikan musibah darinya. Hah? Maka Allah memberikan musibah darinya. Musibah dari Allah itu berarti karena Allah menghendaki baik. Jangan kamu nilai musibah dari Allah kepada kamu dari itu itu karena Allah mengendaki jelek. Paham tidak maksudnya ini? Nilailah itu adalah kebaikan dari Allah. Kenapa? Karena Allah mengendaki takfir sayyatik. auraf raf'i darajatik. Karena Allah mengendaki untuk melebur dosa kamu atau mengangkat derajat kah? kamu atau takfir sawabik atau memperbanyak pahala kepada kah? kepada kamu. Faham tidak ini? Kalau ada dokter menyuntik kamu, maka jangan kamu anggap dia menyakiti kamu. Karena Yuri Dubi khairan, karena dia mengedaki kepada kamu kebaikan supaya kamu sehat. Kalau ada guru memerintahkan kamu menghafal pelajaran, jangan kamu menyatakan Yuri Dubi Sharon. Dia memaksa kamu untuk menghafalkan karena yuridu bika khairan, dia mengendaki kepada kamu keba kebaikan. Kalau ada orang tua mukul kamu, marah kepada kamu, itu jangan kamu anggap yuridu bika syarron. Tapi dia mengendaki kepada kamu kebaikan. Nah, demikian juga kalau Allah memberi musibah kepada kamu, jangan kamu anggap itu adalah syaron. Allah mengendaki kejelekan kepada aku. Karena itu dikatakan man yuridillah bi khairan yusib min minhu. Hah? Karena itu sebagian mereka tidak mau diobati tidak mau. Karena dia merasa ini khair dari Allah ini. Sakitnya anak ini khair dari Allah. Waktu Sina Abu Bakar sakit dibawakan do do dokter, Allah nujiblah ke tabiban. Tak bawa dokter ya. kalau tabibu Inni fa'ilun eh? in uh, inni fa'alun lima lima urid. Dokternya sudah menyatakan aku mengendaki apapun yang aku aku akan mengerjakan apapun yang aku kehendak kehendaki. Akan terjadi semua apa yang aku kehendaki. Jadi ini tobibnya sendiri yang mudawi yang mengobati membuat dia sakit kok. Siapa yang tobib? Yang membuat sehat manusia itu siapa? Allah. Kemudian dia sakit Siapa memberi sakit? Allah. Ini kasih obat sandunya tetap sakit kalau Allah Subhanahu wa taala mengendaki sakit. At-tabibu eh, galali atau bibu ini fa'alun lima lima urid kata Sina Abu Bakar siddiq Hmm? Malah di antara mereka dia menikmati musibah. Ajib enggak? Dia menikmati musibah. Kenapa? Karena bukan yang dilihat musibahnya. Eh? Yang dilihat itu bukan musibahnya, tapi yang memberikan musibah. Kalau kamu dicubit, kalau yang kamu lihat itu cubitannya sakit. Tapi kalau kamu ngelihat yang nyubit, yang nyubit perempuan cantik. Nikmat jadinya. Bukan cubitannya sebabnya yang kamu nilai. Kalau cubitannya biru, sakit. Tapi ngelihat yang nyubit Allah. Senyum ini. Eh? Diteblek kamu. Kaget. Pegel, diteblek eh, sakit, kaget, buat kaget. Tapi ketika ngelihat yang neblek ini orang yang mulia, bangga kamu. Oh ya? Bangga kamu. Begitu juga sebagian orang-orang soleh ketika dia sakit ngelihat siapa ngasih sakit ini. Oh, Rabbu, Tuhannya. Berarti ini adalah satu satu khair yang ia dapatkan. Dia farhan. Dia senang. Hah? Dia senang. Sama dikatakan darbul habib mahbub. Hah, darbul habib pukulan kekasih menyenangkan. Hah? Malah kepingin dipukul. Ya, kepingin dipukul sama si kekasih tadi itu. Nah, karena itu pandangannya lain. Kalau kamu melihat ada aulia Allah kok sakit itu dan ini. Nah, mereka sebetulnya menikmati. Hmm? Menikmati itu semuanya. Gak terasa kalau orang menikmati ya. Orang itu kalau menikmati walaupun sakit gak terasa. Tahu orang dipijit nggak? Tahu orang dipijit kan? Dipijit. Sakit itu kalau pas telingesnya. Allah, teruskan teruskan itu, Allah. Ya. <laughs> Hah? Ente juga begitu. Ya. Eh, malah ada perintah ini dari Allah kepada Nabi Allah Musa ya Musa idza ra'aita al-ghina mukbilan faqul dambun ujjilat wa idza ra'aita mudbiran ha faqul marhaban bi syiaris salihin. Hmm, kalau sudah melarat itu datang, kekurangan itu datang. Paham enggak ini? Ada yang enggak enak, enggak enak itu datang, ahlan wa sahlan. Ini memang orang soleh memang dibuat gini sama Allah. Hmm? Jarang orang yang soleh itu dimanja itu. Jarang. Banyak musibah macam-macam orang yang soleh. Kalau inti nggak ada musibah sama sekali nggak soleh belas inti berarti. Oh ya, karena itu kalau dapat musibah itu jangan marah nanti. Bag marhaban bi syiaris salihin ya, tapi jangan banyak-banyak. Hah? Nabi Allah Sulaiman sebenarnya bukan untuk menikmati dunianya tapi justru Nabi Allah Sulaiman itu dapat musibah di situ apa? Kenapa? Karena dia jadi raja yang harus adil kepada rakyatnya, raja yang harus warok, raja yang tidak boleh menikmati dunia. Kan Nabi Allah Sulaiman mayakul illa khubza syair. Walaupun raja makanannya roti gandum yang kering. Eh, Nabi Allah Sulaiman walaupun jadi raja tetap tawadu, nggak pernah mengangkat kepalanya ke sama ke, ke langit selama hidupnya. Ya, ini ujian juga. Nanti bisa bayangkan jadi raja tapi tidak boleh nikmati istana. Jadi raja tidak boleh makan makanan yang nikmat. Jadi raja harus inti tadi tawadu. Jadi raja, uh, tambah soroh itu malah. Ya, tambah soroh. Hmm. Nah. Allah alam.